Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di عدم وقوع الموعود وإن تعين زمانه لئلا يكون fi basiratika في بصيرتك li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya. Supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras tidak nyaman orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap harus kita jaga khusnudon berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah maha adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam, tapi anak belum saja terbalik hatinya. Malah kadang mempermalukan, berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat. Di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya, baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter. Rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam. Zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut. Kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah. Yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar. Tidak pernah patah semangat. Kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak dan akan datang saatnya diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian mudah-mudahan urayan-urayan ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita, tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang maha tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni ya Rabb. Andai kata engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa. Banyak harapan kami yang menjadi maksiat Ya Allah, bimbing kami. Agar apapun yang kami inginkan, hanya ridho mulah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan, hanya engkaulah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberianmu membuat kami bersimpuh sujud bersyukur. Yang kesabaran kami tidak menjauhkan kami darimu andai kata engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuanmu. Hati yang selalu puas dengan takdirmu. Hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusanmu namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling kau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepadamu dari ketentuan yang mencelakakan. Kami berlindung kepadamu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepadamu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepadamu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah. Agar setiap keinginan kami. Hanya engkau yang ada di hati ini. Hanya pertemuan denganmu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbaik sangka dengan ketentuan Allah dan menikmati niat dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.